Ada sebagian orang menganggap ibadahnya solat dan umroh. Akan tapi ketahuilah, di mana kita melihat kemaksiatan, di mana kita melihat kemungkaran lalu kita berusaha untuk menghentikan kemungkaran tersebut, maka ketahuilah kita punya dua kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan untuk diri, yang kedua adalah kemuliaan untuk saudara-saudara kita yang akan dikembalikan kepada kita. Tapi kalau sujud, Salat kita mendapatkan kemuliaan satu, yaitu kemuliaan untuk diri kita sendiri. Akan tapi dengan acara semacam ini, Alhamdulillah, Insya Allah banyak hamba-hamba yang tertolong yang semula ingin melakukan kemungkaran menjadi terhenti dan tidak melakukan kemungkaran. Yang semula ingin melakukan kemaksiatan terhenti dan kita mendengar berita beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu ada informasi bahwasanya Semoga Allah mengampuni umat Nabi Muhammad. Ada berita bahwasanya naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Ada berita dari kawan-kawan bahwasanya penjualan kondom di jam-jam seperti ini lebih banyak daripada yang lainnya. Innalillah. Apa yang akan mereka lakukan dengan itu semuanya? akan tapi ini berita yang kami terima akan tapi ketahuilah jangan memandang siapapun dengan mata picik wahai hamba Allah jangan memandang siapapun yang bermaksiat dengan merendahkan akan tapi pandanglah mereka dengan mata kasih sayang kita doakan jika ada di antara hamba Allah yang saat ini berma ingin bermaksiat ingin merencanakan berzinaan ingin mabuk ingin melakukan keharaman semoga diangkat oleh Allah semoga diberi kesadaran oleh Allah dan diampuni diampuni oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin ada satu hamba yang di pinggir jalan sana terjerumus berzina masuk neraka Allah. Kita tidak ingin ada hamba yang ada di pinggir jalan sana lalu minum minuman keras. Kita ingin semuanya adalah kenal Nabi Muhammad. Kalau orang sudah kenal Nabi Muhammad tidak ada detik kecuali menjadi ibadah. Ibadah.